iya pengajian keselila panitia yang tanggal bari ke indit ke Kita perjuangan hayang anda tanggen si Azam Mubarok, ulah nelo bayana Youtube, hayang nyaho asli tuan Puas ya, puas. Puas. Tapi aing bodas, sobat nyaho. Perjuangan <laughs> disusul ke pengorbanan, ya acara bisa terlaksana. Ayo pengorbanan para panitia, non pengorbanan harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, ayo tenda, ayo sound system. Maaf, iya lain nu panitia, iya nu batu. Jadi dipasangkan di dia, pan dibayar pakai ya. harta para panitia. Ya. Tanaga dikorbankan. Lain sepuh baik, lain para guru baik, para asatid, para pemuda tampil paling depan. Korbankan tanaga, nggak bebenah ia tempat supaya nyaman nu hadir. Jangan marah rasa. Eh sayur asem, eh goreng nom. Waput segala rupa. Ini kasihnya hok tadi geus gitu. Tenaga dikorbankeun. Pikiran dikorbankeun. Dak itu panitia sieun si Asep Umarok teu datang. Lamun datang, wirang di panitia. Sebab dia lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Sedangkan lamun ngomong hajat masyarakat, biasanya masyarakatnya kabagi dua ayat pro ayat kontra kapan dia ya. Namun ayat kekecewaan balik datang anu pro kapanitia ya, ngupahan sabar iya mah ujian tapi nu kontra lain deh mu puas bolak <laughs> tak itu percaya sih kata jadi panitia Terus berbarak, keudunan. Goblok. Ayah begitu. Mas ya minas Sok tahu. Awas ya temenang gitu. oh di dia mah. Allah dong aku. Alhamdulillah. Pikiran berkorban Turun-turun panitia nge SMS, nge telepon, ayo ngerti ke bisa sare di mobil. Kini, kini, kini, kono, kaswo. Haji di mana posisi, di mana le, kumaha Itu bisa sare. Kesiksa. Gara-gara nggak boleh mobil ini masang kasur. Ngajak, mata tuh bisa mau penumpang. Nusajian tuh bisa asup jok nanti jungkal-jungkal ke jok kedua, betukang, tilap ganti kasur. Pasang spray, guling, bantal, AC nyalakan, musik. Ah. Aduh, jadi imah kedua kan mau bilang. Yang tuh bisa, kering. Hmm, pondok kaso. kuner atau teleponan wa korban pikiran sih yang datang. Untuk datang lirai sakit tuh. Cantik usung-usung corona kamar iya. Waduh, nungesnian acara. Menang samanan geprek di dia. Ke corona dua tahun kamar iya. Atau aja perek. Ini panitia kami nggak batalkan, Ini secara mah di mana? Aku yang mau panggung kamar mana kalau corona. Berot-berot kiai kata bawa. usung corona. Pedagang ulah, karyawan ulah, pegawai ulah, cici di mana saja. Ngomong mengena di rumah saja, di rumah saja. TV ngomong di rumah saja, main nama ngomong dan duit naloba. Yang dahal tinggal telepon restoran, masak dikirim ke imahna. Eh bulan rakyatnya dihandap di rumah saja, rek ngahakanan. Benar ke? Komo kiai mak ustad, bukan gaji gaji hajar. Nonton mulu dan batal kabe Oh, seribu puas. <laughs> Enggak buleng di iman. Ngarep-ngarep ke paer. Oh, <laughs> eh, Sudah air mau naik tahlilan. Sekali naik maut, ulah ditahlil ke. Mengundang kerumunan. Gagal deh, ya, Wah. Alah Muhammad Ayah ikhtiar gening hakikat izin Allah syariat doa para habaib para ulama-ulama soleh doa di Indonesia supaya corona ini ditambah ku ikhtiar pemerintah akhirnya Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mampu menghilangkan corona alhamdulillah sabab aya ikhtiar hakikat Allah nunangkukeun laras deh? 40 m tak ikhtiar na orang mah lagi kuring lihat di baheula eta teh Allah. Ayo eta pagawe gugus depan kopi sok nelponan wae nggak SMS-an. Hei, di mana airan ceramah? Di Bogor. Awas tri eta 3M. Naon 3M? Cuci tangan. Terus dia dahar. Terus kedua jaga jarak kiai. Ya iyalah yang jaga jarak ceramah. sempurna yang ceramah notong ini ini ini. <laughs> Ayo itu iya jaga jarak jadi ieu iya rapatnya iya mari luka aing ka iya. Sekdes ke minilu ka dieu. dengan dopi iman. Abah ge milu ya Naon tah? Yo abah. Gitu. Lu kata lu Masker kiai aya di jalan mah dipakai wae. Siun ayo operasi. Di operasi di jalan itu pakai masker, push up yang di jalan. Hewan pakai jubah push up. Jika kalau mah heujeun. di jalan mah dipakai masker. Ceramah henteu atau kagok kan ngomong. Khusus masker nanti nangyen pamajikan bager pamajikan yang mas setia tapi ulah beli masker di mal umi geus nyentak pakai dipakai ngeunah ngeunah eta masker atuh kutangna dibunting sabelah dipake masker gerasap bapak-bapak balik nyarian ke dia anu bukan tilu bulan tadi sese isuk apa ya eh? virus nalubih di omikron Tapi tetap ayat ikhtiar hakikat Allah anu nangtu ini namanya budaya usaha leres deh karena anak para ulama para habaib guru-guru orang ikhtiarna aparat atau orang di disiplin Alhamdulillah bisa berhasil Alhamdulillah sedih sehat ke orang bisa kaya sadayana itu pengorbanan para panitia harta tanaga pikiran dibungkus kuhiji bungkusan anu mulia non bungkusan anak pengajian, pangaosan hayangan panitianya di hiburan bisa kabayar so kayak naon di dia hiburan yang baru dah dangdut itu kayak isuk sugan Boleh kan latihan itu Tapi kuno nu diayakeun pengajian ditanya para panitia para asatid para pengajar-pengajar ya madrasah dinia kunaon ngayakeun pengajian, jawabannya singkat Kang Haji hayang boga harga di hadapan Allah sahabat itu di sekolah madrasah dinia adalah santri-santri siswa-siswi orang-orang yang insya Allah punya nilai punya harga di hadapan Allah yakin temustahil jebolan madrasah al-mu'awwanah dinahi waktu bakal jadi ulama besar Amin ya Allah ya Allah. Amin. Ini bukan jadi pejabat pejabat soleh. Amin. Jadi pengusaha berhasil. Jadi teknokrat mutakhir. Amin. Kita harapan orang Islam kudu sukses dunia dan akhirat. Yang betul ibadah ibadah tentu naik. Jadi supaya yang boga harga di hadapan Allah, mohon kang Haji, Daun sababna panggalana ke pangajian Kang Haji, ai pangajian teh kalimat pangajian, ari pangajian teh naon harga. Bahkan disebutna ieu teh pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga cocok jeng keterangan sing sajar Bandung ngalengkahkan sampean ke majelis taklim ngariung jeng para ulama para kiai para asatid menang ilmu menang doa maka balik di pengajian insya Allah bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin semangat mantau bentuk dikirim imah majelis taklim pura-pura tenyaho aja begitu ya. salah kisi kok ibu itu dengan salah kina luar biasa Isuk ditanya gunakan kan penting dengan si lah di imah ke kadenge ieu. Hei, lain masalah ku yang mah ieu kagok kan, eta ya, saya mesti kata jumpai ini anh sống cái dạng nào Allah Muhammad saya sekarang itu itu liur ente kudu ka mana Kalau aing mau takut tang liur, kalau pingsan di dia sih nggak gotong ini ini ini, kamu kamu. Terus tadi apa ngeloba. Depan sih ya, kecewa. Aing tadi itu mah Masing-masing lah. Gas, geuning ge. Oh, ayo ah, kita. Eh, Eta kitu. Kudu ayah perjuangan jeung pengorbanan teu cukup ngadenge. Lamun hayang boga harga di hadapan Allah. Oh, ayah pengajian rutinan mingguanan geuning, berangkat dan sampai di bumi ke majelis talim itu perjuangannya pengorbanan naon rela ninggalkeun kabeh dari pekaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan hirang ngariung di majelis talim jengkula majel kiai balik ngaji menang ilmu menang doa insyaallah bakal jadi harga di hadapan Allah itu cukup ngadenge kedua ya perjuangan jeng pengor ah. Iya bahasan lain yang ibu-ibu lain yang bapak-bapak Maaf. Nilai puji kajian ibu-ibu mah tuh disinggung paling rajin pak Kalau kacape ibu-ibu mah pengajian, isu-isu kayak pengajian rutinan mingguan di majelis datang. Lohor pengajian dah, putingnya pengajian paling penuh. Ya kan dia ya bukti, bukti, bukti. gitu benar. Ya Ustaz, ya kahanat tuh pecah. Sapa goncang dia? Ya, simpan kata. apa yang nang apa Pak? Apa banyak kesan kalkin dia apa? Itu oplos Pak. Kita itu bohong. Ya. Awas. Yang kencai terang lu panas nanit. Kami ayak panitia. Tilu favorit sim guring cai tilu Ini cai terang. Nuka dua cai kopi hidung, nuka tilu susu ketemu waktu. <laughs> Saya heran putih di jam 7 besok, tapi ke jam 11 lohor. Di jam 11 berang tapi ke jam 11 puting kopi hitam. Di jam 11 puting tapi ke subuh susu. Anu ujungnya hitam. <laughs> Heeh maksudnya susu di kopian eta susu ujung hitam gitu sesuai pikiran anak orang pilih kami kalau udah kumaha lurah nah tuh itu udah video aing keluar jadi youtuber aing setor itu kain loba youtuber ke diwasa kubuar 100 jutaan anu geus kagaji 8 juta per bulan ke YouTube Wasuk mubarok tadi usuk channelnya itu. namun sababna rezeki masing-masing nggak dibagi ku Allah. Silakan. Aya nu ngahojok-hojok. Nah, usuk mah ini sekarang jadi youtuber ieu. Nama kitu diusuk. Rizki si Asep Mubarok lain tidinya. Eta eh, pak rizki mana hana nagen baik Rizki kuring mati mana tuh di panitia. Lebih sakit tuh yang di panitia. Muntar di panitia ya cicing tak ayang jadi harga kudu berjuang bandan. iya macam bapak-bapak eh yang ibu-ibu mah masya Allah tunggal kue ngaji paling kompak leres bu tong nu deket nu jauh jarak tangan ku ibu-ibu mah jujur isu-isu isu kayak pengajian rutinan mingguan padahal di imah lomba pegawaian rela ditinggalkan ngabelan hilang ngaji benar sesehat numpuk ditinggalkan nyusul mangke balik rutinan balik mingguan, ayah begitu ayah Bahkan anu nekat ke pengajian, bawa wasis ya, suha. Harus ada ya ya. Nyusul kiai benar setan. Ya hebatnya semangat ibu-ibu. Mata kuring di Cikampek di Karawang, lamun ngayakin pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Lalaki mah disebarkan 200, datang limaan. Aki-aki kabeh, bapak nolong, beli batu. Mama bahan karpet, yang dimaksud. Mending mondang ibu-ibu tolong undangan cukup dua undangan ke dua kampung nu datang dua ibu hebat ibu-ibu kan olok tejo eta awewe Tecaok, kau di asongan kadaharan, tengitung menit, detik geledis. ini angkara di asong genjeng piring-piring nalungi. Astagfirullahaladzim. Mus kanal tas, mepes, puyun, kue hari kena kutang, dedek kering. Boleh balik yang incu. Juguhan ibu-ibu mah gitu, lamun juguhan bapak-bapak awet. Di bumi abah tadi, tadi bumi sekdes, awet. Bapak-bapak mah jeruk cau, eh, bapak-bapak. Modus ya gitu nempo batur meleng batur meleng cau dengan hiji <laughs> di kantongan ku bapak-bapak sok terpercaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti ayah cau cau na tenang mesek kau raja raja buruk jadi ini ini ini tahu nyemuk ngerti aja eh hebat ibu-ibu uang simpanan barangnya umur bu Kalau kayak gerakan langkah pengajian ibu-ibu rasa terhadap parem si anak tolak ilmu Ya kompaknya ibu-ibu tuh kababakan nepi ke al amin nepi rawasitim nepi hebat ibu-ibu Nah Allah simparan jami surah saudara. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia baik harta, tanaga, pikiran sehingga jadi tabungan amal soleh. Anu geus nyumbangkeun sebagian harta milik rezekina masyarakat di lingkungan dia di luar lingkungan Pondok Kaso mudah-mudahan sing dibayar ku Allah juga rampangkeun rezeki yang bakal ibadah. Pengorbanan para pemuda dan mudah-mudahan sing jadi amal soleh. Doakeun para pemuda orang sing saroleh salehah anu geus barokah gawe sumber kah gawe anu can boga gawe sing buru-buru dibukakeun aku Allah pegawai anu bisa ngalantaran gendeget ke Allah dan ibadah kagusti Allah amin ya Allah ya Rabbal para alim ulama para kiai para asatid guru-guru simkuring nusa bina farati di haflah mubarakah nukalin tang gusim kuring hormat kersana abah alhamdulillah kersa panda kang ustad kang haji sadayana tuake para ulama para kiai sini teranjang dan sini tambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah milik rizkina tambah-tambah istrina Enam riwuh enak. Ya Allah. Atau kudu riwuh antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, gitu. Itu bicara ngapain amin terjadi kurang. ngokal ngokok kita tidak ah, atau karena amin itu. Iya lelaki satu yuk. Waktu itu pemajikan nasi ini. Dan terakhir ulah waktu daripada kuring turun ceramah di ini ini penting para ulama, para kiai, para asatid, para jam yuswa, sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah rizkina, dipaparinan dan anu saroleh terus soleha, anu bangkuh terus ke perjuangan, perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri dilusus ke sana palurah beserta jalanan alhamdulillah mana kalau orang kita ya kan itu pulang ah ayo didinya alhamdulillah doakan ya murah sangu Laki kejo. Langkah sing amanah sing soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka dipayu pangluhung kalbu kajembaran mana Puji nu jadi panghias hati orang pinton gen kanu maha suci, puja nu jadi panghias rasa orang sanggah pun kanu maha kawasa. Wereh ini diswajin ini ninggal bangsa dulu ginatak diri tetes ribu gen kadar tetesan singlaku. Jauh-jauh di Jogja Anggang di Karawang di Tayang Galut ngengkeng ngaban galut ngembat ngembat nyata ngembat pinang. Ngari umum belum bokok ngaronyo fi haflah mubarokah sanes keur nyuksuk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi hati kawin keter min ati dunya karupina kalian kau dengan manah anu ikhlas kalakah kedua dampal sampean di masing-masing bumi saja mungkin dan pangawasan tiga itu di akhir mudah-mudahan amal orang masih ditambah ku Allah dan amal ibadah adus salam. Atau salah jenah rahmat salam kawin jenah bagi tetap salah dikucur ke dikucurkan, dikocorkan, tur dikecerkan. Kacunjuran orang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutnya khusus, orang wahati di tempat mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah orang masih diberi kesempatan hidupku Allah modal masih kena nyampak modal non aset dua modal masih ayat di diri orang naon aset jasmani jeng rohani jasmani badan jasad fisik sehat karasa kene rohani kehidupan masih kene karasa jasmani jeng rohani modal ti Allah can dipisahkan ku Allah So tingali dulu tatangga babaturan baraya urang mungkin tahun kamari bulan kamari minggu kamari masih kena bala kecerakan dahar babarengan minum babarengan ngaroko babarengan ngobrol sesuaian babarengan ngopi babarengan tapi ayo nangis ayah aya nah, terus ayah begitu ayah mungkin jasad nangis anjur kubilatung bener orang masih diberi kesempatan ku Allah jasad jasmani awak masih dari ayat jajak rohani kehidupan masih dari karasa ngan eta dua modal lain antepen dua nana kudu di esian dua nana kudu di paraban jasmani esian rohani esi Ay, para jasmani naun asep tuangan leuten geus aya pohona eta kan? nu amis nu gurih nu hasil nu lada nu seger nu gurih diasup asupkeun eueuh pohon da teu piti braebeun ka hudang sare nepe ka leupeureuun merek sare eta eh, huntu teureun-eureun ngagiling terus mahabat jasmani leres ah. Ayo hari naon eusin asep Dikir, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid Tuh nasihat agama Rutinan, minggonan Eta eh, para rohani Ngan lo baca malam menita fakuran ayana Imam istighfar tilu kali, tasbih tilu kutilu, alhamdulillah tilu Allah Allahu akhir seratus, IFC, nah kan, peserta wiridan. Masjid tinggal opatan, beriman, pokol, bedu pasaran, itu ya, kan, apa ya? Empat sekawan. IFC. Kan maaf, maaf, lamun ayah di dia rohani nanti telah tegalisian ku telah tegalisian ku nasihat, gara-gara kamari tengah ayah ada nulis, Ayah kelele. Ya. Saya jarang ragangnya itu tarang ngaji. Tapi jasmani telah siang sok leles, bener. Contoh Ramadan kemarin, karena sabulan orang ditinggalkan Ramadan. Tanggal hiji ngelaksanakan puasa bulan Ramadan Karawang Cikampek daerah sawah. Tetangga kuri bagi digawe ke macul ke sawah bari puasa tanggal hiji Ramadan pengaruh kokoloyongan beteng lapar tengah poe dur bedung bloor eta macul geus ngoloyong teu palaruku ah rek balik we sial puasa lempang nagalengan sawah geus nyangeyeng dedeuleung geus kararona leuleung cai tiruh di sawah siga kolak padahal teh budak kararona kitu ai pengaruh lapar teh sok salah deuleuan ah. datang imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol geus sahur dihudangkeun mending lagi beuk kabeh nyai geus masak akang ku lulus-lulus ting ku ieu iya? pamajikan hudang balik rejak akang teh eling urang teh keur puasa karena tanggal hiji tahan tahan alhamdulillah tatangga kuring kabeh di Cikampek e, bulan Ramadan kamari parwasa alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab bukan itu ngaluban urang dadak ku penyakit mah lima menit tiga beduk maghrib guys buka arek buka puasa guys ngariung di tengah iman keluarga besar kumpul rek bukber nini nah kita incu na wa na mamang na bibit ala cikam nabi na bitohan nama para kabe rek ngariung kolak nabas kok di parolototan kolak kusarerea paling kalinya incu nang mau diajar puasa lulus gedung deui maghrib geus kice kiceup nampuan kolak tinggal opat kita kicep na cek aki najang ameh teu karasa magribna datang sok kocek bekol kolek kocek ameh kesal diputar ka kocek kocek kolek kunjung Dur beduk magrib ngong ada di masjid buka puasa telah tiba kolek ngagoa ayo yeur diputar terus nasib kolek nu paling karunya cau maus banana semenit di kabdu maghrib nasib nak tragis eta caugis telanjang bulat, caugis tanpa busana Nis merosot kabeh cangkang di polototan luan gedung maghrib geus nyot nyot kacau Dur, gedung maghrib hong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba Allah di masjid can nyampe karena akbar jauh di beak opa jauh disita petis dihantem rujak di disikat kejo dihantem giliran beteng kaan sing bayang ke masjid taraweh kaan Coba malam pertama mah bingung, masjid nggak ada laku. Tapi kang ampar terpal di luar, imam taraweh di kolong gedung, teka bagian. Jadi imam ending mana mana, ya masjid nggak ada laris. Oh, biasa eh minggu-minggu pertama mah Ramadan full masjid penuh dan masih kena kategori open turnamen minggu kedua Ramadan tak mulai babak penyisihan <laughs> dua jajar lah lagi tilegegan juri minggu ketiga Ramadan perempat final tinggal opat jajar minggu terakhir tak final tinggal opatan malam kahiji kau mau jadi favorit eta ya, imam na uh oh, penggemar loba. Ya taraweh imam gancang itu eh, teng eungap lalamu jeung. Imam edan katakan. Sok imam taraweh aki-aki metik. Tanpa gigi. Allahu hmm tukang geus harar wae wah solar euy eh. kalau kita pakai tak imam kalau ke sarokaat aki-aki nyimam kamu dibuat tau ke budak orang sebab itu tak bedu aki-aki goblok yang diperkosa kalau kita pakai aneh salat khusyuk tumanina tebeki jelema ieu di demo DKM na diganti imamna Ya aja sewaan Imam Nabi di Itali. Ustaz Valentino Rossi. bilang di Spanyol Ustaz Max Marquez. Pembalap kabe itu. pakai ku jamaah. Waktu sholawat sedang kepung bangsa. Dan malah jadi Muhammad. Muhammad. Muhammad. Astagfirullah solawat apa ngepung bans betul mas sallu alaih Pan eta ngarojok bujur imam. Imam jadi ngabulubuk bilang ya kataan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Cek malaikat itu ya darah tinggi kabel. Kita orang menteri mengkuliah harga di nona abdu mata abdu nona abdu abdu nona abdu wala ana abdu abdu nona abdu abdu nona abdu lakum di nukum wali adin Allah akbar sami Allah hamidah Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ini ini ini madiuk tenang kumpul babaturan anak mah sarokati ah ngetem we siap nyungsep ngetem tarawih iya, Allah iya, Sami Allah Allah Allah, Allah Allah, Allah Akbar Allah Akbar At-Tahiyah Cek malaikat usia Untung batu sejak ribu Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Aisyah kamarahan. Tapi aneh nu kitu nu laku bener. Yang resikonya berat. Bubar taraweh aki-aki 15 kalarentah. Nu lima manilep beuheungeun. Ulah buku bukan suci we bungsep bungsep budak-budak iman. Bagi taraweh di garotong aki-aki. Tanya di jalan dah kali taraweh digotong. Mabok taraweh taraweh mabok pak Ya iyalah. Imam yang ngoplos. Iya kadang-kadang ibu-ibu ya provokator mah. Iya iya aww ini sok palah pilih masjid. Banyak diri itu ngobrol lagi jalan lecet mana taraweh ayeuna. Di masjid mau itu mau itu. Ayo yuk lambat ayo itu cepet naik cepet kamar itu aja di itu alhamdulillah jam 8 ges beres balik kaimah si Andin kaburu tong kapalang tipina gembol kusia ke masjid bawa ulah kapalang edan cukup 11 bulan tina setahun dipakai hiburan kita hirup. Cik atuh tina setahun teh hiji Ramadan pulkeun pakai ibadah. Satu tahun sebelas bulan Nusa bulan pakai ibadah Nusa 11 bulan keraku tersebut nempon wae TV ting nyepi deh ting mual ya umur kurang ke Ramadan sing nyepi deh ya, amin Ramadan kamar kurang lo bakal kesalahan anak sing dihapur aku aku can bisa mudah karena kualitas nusa bener nah bener Ya Ramadan termasuk bulan premium bulan premakan makan dan minum Bahkan Ramadan itu bulan pertalit perut terasa melilit. Tapi meskipun premium, premakan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan kemarin kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Lalu bisa, premakan dan minum, pertalit perut terasa melilit, solar solat tetap lancar, insya Allah di bulan Ramadan kemarin kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi Pertamax. Nah, Pertamax pertaubatan yang maksimal. Namun dijalankan dijalankeun insya insyaallah di akhir Ramadan kamari pasti pulang sararea menang bensin. Nam bensin? Benar. Surga itu indah. Amin. Amin. Amin. Amin kurang dulu bibit aku surga eh. Amin. Tadi. Allah Muhammad. Caranya ngomong sadar. Akhir Ramadan mari sing asuk Idul Fitri. Tahun Idul Fitri asep kembali fitrah suci bersih kayomi waladat hukummu bagikan bayu bayi yang baru dilahirkan bahkan Mudah-mudahan di Ramadan kemarin ujungnya kita masuk golongan alfa izin. tahun nasib alfa izin teh jalma-jalma anu menang di payunan Allah. Menang ridho na Allah. Bahkan kalimat masuk dibaca kurang tiap akhir Ramadan, lebaran sok dibaca ayat alfa izin. Minal aidina wal Bu, cicing bapak-bapak, eh, rekrutasi ibu-ibu belakang Bu, Wilujeng Boboran Siang Lukamari mohon maaf lahir batin Sabang Sulna sami-sami simkuring oge ngahapunten kasadayana Haturan Wilujeng Boboran Siang minal a ini nawal fa izin Mohon maaf lahir batin Apa Sami-sami. <laughs> Bisa saya kira. Bu, hapunten abdi lahir batin. <laughs> Eh, saya teh mau ngahampura kai. Amit amit. Hapunten abdi lahir batin. Samangsuna ah. sami-sami abdi ge ngahapunten ka ibu sadayana. Wilujeng boboran siang minal aidin wal faizin. Ah. Pan mohon maaf tadi aing geus. Eh, saya jadi mohon maaf deh. Atau ibu ngomong mohon maaf deh, aing ngajak ulah sami-sami deui bae. Budak balik mal dari Seres. Oh, gitu enya? Oh, eh. Bapak-bapak. apun Pak, atau mohon maaf Pak lahir batin. Oh, Sami-sami sim kuring ngahapunten kasadayana. Wilujeng pabarang siam minal aidin awal faizin. Berarti lalaki nu meunang. Lalaki ngajawab taqabbalallahu minna wa minkum, aing ngajawab amin. Berarti lalakinya nyahun bahwa kalimat minal aidin awal faizin kalimat bahasa Arab diambil tina doa Rasulullah nu dipopulerkan di Indonesia hubung Karno jadi yang pertama mempopulerkan kalimat ini aidina wal faizin setiap lebaran adalah Bung Karno tapi kan nyebar ke Malaysia, nyebar ke Brunei, nyebar ke Singapura, kata kalimat mempopulerkan Bung Karno. Sama Bung Karno, maka sejarah Ketika Rasulullah SAW khutbah Idul Fitri, akhir khutbah Rasul membacakan doa, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan abdi jalmi anu suci bersih, uih gende karena kesucian abdi, lebatkan jalmi anu golongan anu menang di payment Gusti dicokot serpihan eta doa dibaca di lebaran ku Bung Karno minal aidina wal faizin. Lamun nyaho bahwa eta doa Sahabat Rasulullah menjawab doa Rasulullah dengan kalimat Taqabbalallahu minna wa minkum Bahkan ada ngajawab amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Sabab eta doa lain sawang sulman Betul Alah Muhammad Tiap lebaran teh kitu ini memang Aja minang aja lo pakai sawang sulman ya Asal teu etis batur doa dijawab sawang sulman Eh sami-sami. Salat ayo ngadua imam beres salat gitu. Rok, pada ahli fid dunya hasanah. Kurang makmum kompak gitu kan sami-sami. Makin akhirati hasanah. Salam surga. Wa kina ada bandar Najib malaikat cek kek wae siapa. Ai siapa tuh ngajawab dengan doa dijawab sami-sami. Bo, apa betul batin sami-sami eta mah. Aing. Bu, mohon maaf lain batin. Salam solna, syukur ke kahapunten. Minal a izin wal fa izin. Kepala Allah. Eh, tuh bisa amin deh. Kagok kayak eh, ngomong atuh kaptu kita kom. Amin. Yes, jadi doa Mudah-mudahan kita masuk golongan yang menang. Amin. Masuk golongan alfa izin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya hebat panitia madrasah ini Al Muawana Polokaso Tongo. Ngayakeun syukuran miladna, nyoke syukuran imtihan siswa-siswi santri-santri ina ya madrasah ke pengajian mudah-mudahan orang simboga harga di hadapan Allah. Ikut para santri-santri madrasah dini Al Muawana ulang ngerasa gengsi, ulang aya madrasah madrasah, sasa bubarok eh jebolan madrasah dunia baru lama uh, capek baru dak berlama lama balik sekolah SD lohor geus lohor ka madrasah diniyah bener teu Bu Pak laras teu ayeuna mah hampir kahapus madrasah diniyah siswa nage siswina ge hese eta yang anak-anak coba lamun aturan pendidikan direkomendasikan ku DPR disetujui bahwa sekolah di isu balik maghrib secara tidak langsung eta jelema nudi di arek mareman madrasah dini, benar teu atau lamun barudak sekolah umum balik nama ku ti isu berarti secara tidak langsung arek maehan pendidikan agama lamun lembaga pendidikan agama di Pareman secara tidak langsung mustahil Indonesia bakal hancur sabab mental mental bangsa nah jelma jelema nah geus jauh tidak didikan didikan agama sedangkan amanat bangsa ketika merdeka setelah merdeka sebelum merdeka nu amat kenaon Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Memangnya bangun fisik eh, jiwa hilang, iman hilang nu dibangun terus. Pantes salah. Karangan ciptaan Wage Rodolok Supratman. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk ini. Duk luwak Indonesia karena airku kan Hingga mantan delijen Cek gue Eri Supratman Bangunlah jiwanya Baru bangunlah badannya Maksudnya naon Amanah terselubung yang harus dibangun untuk bangsa menjadi tuntai, tayyibatun warabbun ghafur nyaman, tentram, damai, terus sejahtera masyarakatnya aman. Jiwanya dulu yang harus dibangun, baru fisiknya yang dibangun. Soalnya jangan fisik aralus, namun jiwa-jiwa mental bokrok, gimana ancur, Maaf, mau beres-beres setengah bangun. Duit triliunan dirampokan baik. Benar ke? Benar ke? Ayo akan maling teriak maling, nolewak maling jadi maling. Sok tinggal di zaman ayeuna. Kayak zaman hukum kadang stabil. Antunya bintuit, bama bintuit sakit, antunya bintuit besi. Atuh koruptor di Cina benang ditewak digantung tapi kapan? Koruptor di Indonesia benang ditewak bahula digantung sidangnya. Kenapa kata putus-putus? Koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leunana. Koruptor di Indonesia bahula benang ditewak <laughs> dipotong masa tahanannya. Kuduna genap tahun jadi satu tahun. Antum jadi lulus. Bapak ambil lulus, mampus. Antum jadi lulus, lulus. Cimarsa. Madrasah dunia, lahir nanti lahir milu berjuang santri madrasah dunia mereka rebut kemerdekaan keur sarakola di madrasah dunia bari bangun nanti hateup tina bilik datang Belanda nyerang Bojong Kokosan, nyerang Parung Kuda, nyerang Cidahu, baru nu sarakola loho di mata cadinya, geus nyiapkeun di kolong bangunan bambu runcing, siap terang. geus merdeka, kunaon jadi dikit. Itu diperhatikan. Laras? Laras? Iya, nunggu milu berjuang nantung jam kemerdekaan. Para santri baru. Lalu tadi tebus ku getih ulama getih para santri maaf eh saya orang mau bisa merdeka jujur baca sejarah lalu oh, kalimat Allahu Akbar muar runtuh eta kapal Bojong Gogosan itu perang terbesar kedua setelah apa? Alam. Rakyat Pazlanda. Tapi molor. Tapi molor. Tapi kan alus kene santri sakti bisa pilihan kapal, anu pilot mah molor. Gagal Islam itu. Menteri tebus bukti para ulama para santri mohon merdeka syariat benar deh. Benar deh. Tempat ngabangun jiwa, mental, moral bangsa madrasah, majelis, pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. tak lagi isu. Karena bawa capek orang ke diri ku hidup di bapak. Ini sekolah isu KS KSD balik lahor ke salat orang nyakiakan kadaharan saya ayam. Sanggu sangrai sanggu bahula. Beres nyangrai sanggu di dahar. Induk bapak geus nyakiakeun tah tasna tah topeana tah baju mana kamar dasah diniah loh teh ini asar dari salat asar balik ka imah indung nyadiakeun ka dalam saya ayah balik geus nyadiakeun ieu indung samping sampingna obor, oborna ka minyak tanah dua liter ka kopi anak ini ka pengajian ka ustad baheula mah ka yang non eta minyak tanah dua liter udunan ngaji majakan minyak tanah baru, ingat kira kira eta baheula aya ya iya. setengah lima geus ngirit nyimpen hela, samping di musola ulin hela, gigireun musola tepatnya kebon garung kaulinan teh tradisional we ya baheula mah mun awe main ye ye kata wasi kita tajon kita gitu. kalau nu bude dibungkus iya, eh. di bagian ku karet iya udah kapaseun atawa depan berbagai macam kecil kampung setengah jam di kabedut maghrib musola reot sederhana tapi hirup kesuara nuansa ibadah baru dah. kadenge di pondok kaso musola ngagoak Allah wujud kidam bako, mukhalafatu bil hawadisi barulah Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا Teot sederhana Takut adanya sekolah baru dah Mewah miliaran Ya Kali ke marabot Ngancicin kaset Quran Setel ku marabot Marabot nama molor Di payungan Dahulu mah rame aku baru dah. Ter waktu nama maghrib jam kokol duduk keluar nyekel kokol ngegantung di dalam kokol tina tangkal nangka meni koning kokol dengan terung bedu kulit tebo, tupak tung tung tung Renang ohim wadan mati Halo Salah-salah aki-aki tepat bersalat berjamaah eh orang bilang budak bad helak lagi semisalnya eh sholat ada kelok bilik teh pernah aki-aki deket bilik kaseret lain borowas pucebul kamu bubar kabeh nu sholat dirungan aki-aki celelek badur naik bahula makan korban ay sujud telas data lupu pernah ke maghrib dia ya kiai guru sujud lila lila teing suang tasbih nanti lu rebu macanan yang cengkat itu pakai enam kok ke oseh osehan kiai mau kumis nyelap kumis docong nyelap karena talupu pengen-pengen telas anu teu tega nyurungkuy aing bantu bang karena kue muka begitu lepas dari bari udang punah Allahu akbar nuhun jangan aing teh apa bari sujud sami-sami ai salat di Aisyah karena sin sia lupatna. Ieu mah iya, ujung katakan puhun tuluhur. Tak Sarah, Sarah. Sarah. Balik kayak buru-buru. Bang ngobrol jeung orang Ya Rasulullah. Oh, bagus. Kasih. Oh, ayo mama. Di wapan kuma. Ya. Kayak pelindung, dawuh lender baheula. Laras timbul we penelitian kurang hebat ya eta didikan. Bari ngahuapan. Allah. Ya Rasulullah. Sing soleh bagus. Budak dimandian orang, di kayu putihan di bedak, disedok, disipat, dipangku, kudungna. Allahu ya Allah. Sok kira bobo kudu ya, sing soleh. Allahu ya Allah. Didikan iman dileleti ke budak utlubul ilma minal al mahdi ilallah carilah ilmu dari mulai pangkuan ibu sampai ke liang lahat seorang dirinya ke diasuh kata orang yang sebenarnya ilmu ilmu lewat ilmu iman tauhid nami Allah nami Rasul geus pun ku ibu bapak gitu. aku nu ngasuhna kitu Orang cuma dia tuh berangkat tentu di sero oh, disipat gitu, di bobok dulu. Gitu. <laughs> Rokotaan ku ini. Ah anak tak iya bagaimana anak saya bukan anak sia otak amit-amit ke anak kena tuh ngaku orok pulang pulang tuh aku kulindung cek orok atau ini anak saya yang dijunak kompor gas aja Allah ta iya ku katep katep deui sakaya nu kitu sakaya eueuh teu ngaku kaang jeung make caca delam indungna ti katep ti katep ti laja cadel anu Penting kacek ti menak. Ah, ti kebo ti muning ti entau. Ti kontong ti hayang tai wayu wau. Sulane budak teh ujung tai atuh sia. Atuh nu bentes teh ngomong teh si kasep, si bager, si raja, sing soleh bager. Jadi doa eta teh. Jeung ulah teu ngaku kana kana ta. Oh, sabudak geus gede teh ngaku rasakeun saya. Lo bapak lagi sok aja gitu tak bapak nah. Balik gawe, uh, sono inget ke anak, kebayang anak yang bisa lempang, capetan, bisa ngomong, mapak, muka panto, ayahku yang, ayahku yang, bapaknya ngagoang anak, ah, iya, anak hidang bisa kajawab, anak, iya, puas jadi balikin tapi ece ece ece eh eh mimin titin heh tati demi kamu go go heh heh liun eh. heh look at me look at me you and me look look at tuh pada lo tuh apal ke nubi ya apal ke anak ta, ya ece nya apal ke yudung heh dengan kerja ya, eh bah ya ya dengan kerja ya anak teh <laughs> jangan ubar kasea kuring geus ngamal keneta pamajikan bundung di lima, kuring balik di mana-mana datang ka Pak Majikan itu imah manyun ba kuring ngageroneng neng, dia ayah eh, perlu teu nyampeurkeun Majikan manyun ba Kowe mikir kumaha nu baranana. Ingat ka ingat. Sampeurkeun kuwi parido dokoa. Begitu geus paharep-paharep jeung pamajikan manyun aing ngagoak. Ingat. Halo, halo. Pamajikan keur manyun langsung calangkap langsung mudang-mudang nepi kate karasa morosot sambil aing eh katincar sok euy apalkeun nya bisi salaki pundung salaki pundung eta ubahna Ece menang ngaji hasil ilmu salaki pundung di tengah imah Ece ka dapur seduh cai kopi cabok lanjut Aduh wajar lah disebut hidung aku sudah ya lahir dari tutung orang dia layak kalah wabat hebat didikan hidung baru ngawaukan Allah Rasul kabar udah. tapi ke tengah peting ceri budak bahula ceri kudang tengah peting indung bapak sarole soleha dan dage ulah cerik ke setengah peting tatangga kagandengan ke istirahat angguran sare doi mage capek tulu ti isu peluk tapi ka sore ngaulaan maneh tengah peting kudu ngaulaan doi itu nanaon mak marido mak ikhlas nu penting mana soleh bageut taat Allah ka Rasul nurut ka majeun bapak bapa hayu bageut diayem kumah ayun ma ayo lagi ayun ayo ayo lagi ayun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah nil khotimah tengah peting budak cerik di ayun make tikir itu namanya ganjaran budak diwaukeun oh, kana nami Allah lamun orang rek mikiran hirup teka ka malinaan geratean pibekelen anu bisa nyalametkeun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihus khatimah Ciri datanglah kiamat Loba penyakit nuane Jangan ubarna susah Angin ku dikir ka Allah Ya Allah biha Ya Allah biha يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة dengan peting indung menang ganjaran pikir ke Allah budak damai hatena sabab dan kalimat thayyibah zikrullah kekuatan iman geus dibaukeun ditanamkeun ka budak Baukeun ka Rasulullah indungna maca sholawat sok ya bageun kaset gerasa redi ayun ka ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani wa Ma, salawat ke India, ma. <laughs> Oh, oh, sok-sok, Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi' syahani wa daraji. Abfad dayaji, rotal alami. Ya Uhayna' judi wal asa pengen ngayunin budak maca selawat ai pilih guna eueuh hei Rasulullah nuju bayi diasuh ku eyangna jenengan Abdul Muthalib bawah toak ngurlingan Ka'bah naon nu dibaca ku Abdul Muthalib ketika mangku Rasulullah keur bayi di bawah toak ngurlingan Ka'bah naon nu dibaca ku Abdul Muthalib Sabda alaikam Allahu ya عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا المنى الطيب ardani nama Rasulullah Mustafa Sofwatar Rahman eta panggilan ti eyang na Abdul Muthalib ya Mustafa ya Sofwatar Rahman subhanallah atau wajar orang nurutan atuh budak lestari sok apa deh solawat ngabaukeun Rasul ka budak yang sedek daek tengah putih, budak ayub Oh Lord. Ngon thật của mẹ của nó thiếu anh tak uống lu lejek kok. Mudah melewek hidung Ayun mah heueuh di ayun hayo ente urup kudungnya ringan sakit. Udah berapa siap? Oh. ayun mah aku di ayun ayo. Pada hari Minggu betul ayah ke kota Olol budak lain molor, molotok. Pikiran lagu mau yang berapa minggu. Dari kulit kota ayah. atau asal lagu muda kita mah, eh, lagu muda. Tapi kan usin kita ulin. Sok pakai lagu, kan kreatif indungna ganti judul lu ganti ibadah. Ulah hari Minggu, hari Jumat atuh. Urang jangan, mah lagu anyar dengekeun. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan alus ya, mah pakai sendal jepit tuh duduk samping Pak Khotib mendengarkan Pak Khotib yang sedang berhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Eh, la ilaha illallah. Ah, tulis Pak Un. memilih lagu cerita ini ya kabudak. Pelangi-pelangi ganti mengaji Mengaji-mengaji barokah jiwamu Marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang Mengaji-mengaji cinta Al-Quran Kita lagu lagi di Watang Belum berjang, bapak mengalaguna, dengan matematika, Ye jeung ye jeung lakeun teh dua. Karena bisa ngaji mungkin nabi bisa ngadua. Kita nu melayang baturan. Dua dua sudah kita rokat. Mun bisa ngadua ah, kita bakal menang berkat. Lumayan. Udah morenjak ayunan tahlilan terus. berkat. Waktu opat dibahkan jadi delapan. Menloba nah, berkat nol hese barang hakam. Lumayan. Delapan juta delapan jumlah ke enam belas. Tuh barang hakam tadi bakal awet beas. Kan? Delapan juga enam belas jumlah ke tilu dua. Mungkin kalau beas bisa mereka kami toha alus Tilu dua ke tilu dua jumlah ke enam apa terus mereka kami toha pemajikan bisa opat. Nah. Setuju bapak-bapak. Oh. Yes. Ibu-ibu setuju? Pasti. Pasti. Bohok. Bohok. Jendung ayeuna kalar itu teh kabudak aing langsung. Heuh, geus jauh dina didikan agama. Makana maaf, maaf. Baheula naon budak saroleh, garudu teh bapak, Ahlak budi pekerti tadi dipake, kagum dengan nyarikeun baheula mah sapoga di agama aku Sapa kowe tunggu bakti wau Allah dan pendidikan berasamnya ingat oleh nabi tambah kumpal dan benar. Tahu kacap ya sama kerletik bahala gitu. Bahala bahala remaja remaja ke pengajian asar marawa Quran ke gengsi. Ada mah SMP SD kelas genep geus mung Quran gengsi. Ya. Sok tinggal, bahkan SMP kelas 2 geus wani ayo. ayeuna. Jadi tenang ningali kerja di diri karena di, di motor di jalan. Hmm. Pedang digolos oleh tuli WhatsApp. Kata saya sak akal baru tak itu ya Allah. Bagula meuh kikituan mun. Sibuk na baru pengajian ku tolak ilmu baheula. Laras eta laras. Ayuna, ayuna, ya zaman, ayuna, gara-gara jauh, loba indung pangan kepada anak nanti pendidikan agama. Budak bararodo jauh di pengajian, maaf. Ulah bakal di akhirat, kita budak agusur indung bapak anak neraka. Di dunia, terasa akibatnya. Terus bisa ketik kebejakan ayuna, loba kolot mulai nyari hati itu anak-anaknya. Loba guru nyari hati kumurin zaman ayuna. Benar. Tinggali, tinggali ya zaman-zaman era goblokisasi. Lain era globalisasi, era goblokisasi. Di zaman era penggoblokan masa kini. Loba budak sekarang loba indung bapak, loba indung bapak nyari hati budak, loba murid garo mau ka guru, loba guru nyari hati murid. Zaman ya zaman. lah kita anak tinggal hati. Nyai kami sekarang kabarnya pameserin cabe tomat cengek marek nyambal. Teu tatanya budak baheula ini kabarnya jangan cari geser salit Abdi baik ngaliwat bisi kadupa nikmat hati indung ningali mulyana akhlak anak model gitu anak kurang gitu teh yang ngaliwat indung jajanan main seret kurang pelatihnya atau oh, mereka nyungsep ini Bapak nak gogoleran di tengah imah di lengkahan buat cium ngalengkah kagok nincak bahun bapak meninggal anak curi juga nanti terus bincang beheng bapana holotot bapak bapana bokap sih bokap penyambung esnya tuh jeng japu ketina sungut bijil bokap terojol indoma hinyokap <laughs> datang mimina nah, anyokep ah, terojol akina honyakot itu kita bisa juli di mana loba kolok nyari hati kuat kuat salah salah jawab ayo sih nyalakan budak sih salah kolo tunggu bapak salah itu terpergi ke anak dari agama Siare ngaji, rek kamar dasar, rek masa bodoh. Hati-hati, karsa di dunia kene. Hayang buka budak saroleh. Hayang buka budak soleh. Indung bapak anak kudu soleh, tihola Budak soleh bukan salah. Maaf, ah, budak mah kos kacang, ai kacang kumah tuturus. Tuturus nangtung kacang belum nangtung, tuturus degdeg kacang degdeg, tuturus ngelumpuh kacang kalah ya, Budak ibarat kacang, tuturusan kusah, ku bapakna. Sama bapak-bapak nubuka, tuturus. Nukok, nubuka nu kacang? Indung. Jadi kabagi tugas kabe, Tugas bapak ngalelempeng tuturus. <laughs> tugas ibu ngore dan kebun kacang <laughs> ulah barala teuing iis heh sok loba orang ya ibaratnya genep bulan sekali gitu ya eh lain jorok sunat pas pasunatan ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah naon hiji khitan nyundatan kedua ngetekan kuku luka katilu nyetrip kumis lamun dilalaki sunat ti Nabi Ibrahim asalna nu kaopat ngerok dulu kelek sunat nu kalima ngerok kudu sayang cari yang bila laki sunatna dikerok yang awewe sunatna diduduk kebayang dalam kereta pengokan Nggak, saya tahu senar melodi di anak Cek ibu-ibu peres, ya eh, Selamat mencoba Atuh, eh, moga budak soleh di numbak anak ku sholat tuh. Ya. Atuh kalau kayak mah pinter minta hukum kadang-kadang. Eh bapak bahulah mah, namanya maghrib. Ya, samping mana? Kamar pak, kopi anak, kamar baju anak. Iya pak, kemana sih pak? Maghrib, ke masjid. Kami nih pak, ki ayo nak berangkat. Bapak bisa pakai samping, pakai kopi, pakai kopi. Ayo, jeng bapak berangkat. Eta tuturus karena gitu pak pinter mitah, pinter nyotoran, kita bapak itu bunga di bawah. Nyai ngawas, perema di Pak Ustadna, di Pak Ustad pre, di imah de pre. Mukana di mana? Kamar dana di kamar Quran, di kamar Amparkan di tengah imah, pareman TV, yuk orang berjamaah salat maghrib jemaah, ma. imam, nyai makmumna, beres salat maghrib, buka Quran, itu-itu ngapalkeun, bisi nyai pohon, jeung pas salat di Bandungan kumah, kurang ngaji tapi ka Isya. Hebat itu. Ibu gitu tuh. Pantes tidinya. Jadi eh, kalau kaya nangis loba dilawan kok anak, nah sababna kalau kaya nangis teu boga wibawa. Nama kita boga wibawa, sabab kalau kaya nah teu mampu jadi contoh bikin anak. Pinter ditangkul. Salah. Salah. Itu mah terus tambah kalas sih. Sareupna. Ibu pernah wajah kau ngareupeun mulai begitu bawah, mulai naik budak kita waktu bapak kita sholat. Oh, oh. <laughs> udah sadar si goblok. Indu nggak ke anaknya, nyanyi ngawas. Tapi Indung nggak ke remote. Itu mampu jadi contoh. Lu gitu bawah, budak ngalawan gitu. Kurang gue nggak nggak Mewet ya. contoh halus hebat kan baheula tina iman diwawukan budak ke Allah ka Rasulullah sehingga boga tertanam dina hati arah kurang kekuatan iman tauhid mencari tambah ku pelajaran ti kiai baheula mah pelajaran sifat 20 bener dipesek hiji-hiji wujud dari diraya Allah maka mustahil daya dalil nadawan Allah Ta'ala Allahul ladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma hartos dari Allah menciptakan tujuh lapis langit bumi yang perkara nu ayu di antara bumi maka patut pinggir jalan mukmin anu nekatkeun karena sifat kudu ngayakinkeun dina dirina yang Allah teh aya sabab ayah ada damelanana kadua sifat kidam pan karangan ulama cicuru pembahasan Basri Nges nyebar di mana-mana. Tiba heula urang belajar eta. Ayeuna mah boro-boro dipesek kitu sifat 20. Nadom nage geus jalan kadege ayeuna. Tinggal Tinggali ya perkembangan zaman semakin kadi Masya Allah semakin jauh. Makanya atau aneh. Loba budak doraka kainung bapak, loba budak wani ngalawan kaguru, guru, bener? Baheula akhlak kudu dipakarti di didik murid santun kanu jadi guru rek panggih guru di jalan baru udah baheula murid eureun keur lempang sabab ya guru lempang ka dieu begitu geus deket dicakal dengan guru dicium pa pada ka pada amang ka payung pada ka pada ka pengker atau di jalan ya mau dicium dengan kalimat kalakuan lempang murid ayam gitu teh guru akhlak muslim Ya Allah. Guruna ngajar, motornya di bengkel lempang. Baliknya lempang deh, muridnya marawa motor. Ay murid nu soleh mah eureun deket guru nu lempang. Pak, gening lempang, Pak. Kudu motor can beres di bengkel jang. Dijajak ku abdi ka bumi hayu, Pak. Jauh jang wios ku abdi dijajak Hebat eh, eta murid lain disalib kuring guru. Pak, dia lah ya. Tapi kami hong dengan guru. Ya. Musim murid juri goblok kita. Ya, Bakal teman ayun ayah murid bandingan satu, Awas ya Pak, muntah lulus. Gebukan balik. Tapi guru nggak balik kuliah sekolah. Usawarah tim kepala sekolah Pak Wayang atau murid ya, kita kita kelas abdi wali kelas kan abdi wayang lulus lulus tuh lulus ya. Eh nabi nabi tiku apa? Gimana baru? Cek kepala sekolah bagus lah ke sana apa guru? Eh siapa numpak numpak lulus di hadapan tulisan daripada balik. Ya itu akhlak kayaknya ya Allah gara-gara dirikan agama nangja kalau nyari hati Quran santri pahala kali jadi guru hebat akhlakna Masya Allah pantas dirikan bahula loba santri jadi di ulama besar loba santri jadi di kiai-kiai besar bener akhlak hebat mampu nggak beli hati guru santri bahula Kiai bahula kulahna gede, sawahna lega, teu macul kadang-kadang kiai dapat sunah karena ku santri, santri paheula-heula ngurus sawah kiai kabeli hati kiai baheula kebona gede kiai teh homlak nanaon di pesantren rek muludan cau ararasak cek kiai santri ieu iya di mana pamer saha sanes pamasihan ama di kebon ama di belakang ku abdi gening geuning muludan nuhun santri nuhun sing manfaat hirup maneh kabeh ulah gede baheula mah pasantren teu nyaho kiai teh nyaho aya laut biak wae Ngaku kaki sewa, ngelur, dikobol. Kayaknya lada curiga ya mantan-mantan sewa. Abah kabungkur gitu. Pokoknya panglima anak gitu. Panglima sewa apa Ya Allah, bahwa tapi aneh itu guru namun sababnya ketika guru butuh tenaga santri tehese bahwa sabab loba santri masalah kendiri yang dititah ku guru ajengan dong ngerumpeulkeun bumi nah pura-pura ngaliwat di kajauhan santri baheula yang digero ku ajengan ya kan, yuk, mohon ama henteu wuh, untuk ama lamun teu wuh, pang ningalikeun di dapur bisa pang kumaha pang pangrapikeun ya mohon ama mangga hayang dititah beda jeung santri zaman ayun nempuh guru bijil di mana kali si gerebek oh, ya Allah Niki kelabrak kok iki. Ajengan nepi ka gerewek ah di imahna neangan tanaga. Aya santri eueuh di dinya. Ya santri nu ngade di kobong seri sedap. Ingkang ge engna sarua suara apa? Orang itu ah, kalau apa bawa nanti di masih orang sarua Kau gak mau manfaati mana sih yang ngajari ke aku? Allah santri lo mas santri dikit. Mau kiai sih mau jadi ustad namun tugas sanat. Salah sangat nah, guru anjir. Di mana? Di pesantren. Manfaat ilmu di guru ulah mutuskan silaturahmi ke guru. Ulah mutuskan sangat. Gitu. Ya Allah, bagulah hebat. Sawah kiri ulus ibu bapak tanya lari hati dah akhlak punya kahebat hari ayuna lomba kolot dari hak maaf ya kepada pemuda terutama pemudi para remaja di dia mudah yang berkah hidup dunia akhirat di Rasulullah yang pernah di Rasulullah di Ubil kiamat kula coba-coba nganggarikeun hati ibu bapak terutama karena jadi induk eh ya, Kulahirna Rasulullah itu diangkat ketika dulu tingkat derajat di atas bapak. Betul. Lain ngalamakin bapak-bapak lain. Ternyata ada kelebihan ibu itu. Kelebihan anak boga jasa ibu-ibu itu bisa dibayar ke anak. Kumpulkan harta anak rasa dia yang bayar jasa itu mual kabarnya. Ibu kaulah wanita yang Iya. Ibu kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat tanpa 20 ke belakang lalu membesarkan putra putrimu ibu anak masih ada Bahasa paling kosila, ke kerjaan orang letik naon, lumayan nanti ibu-ibu nih alat kalau dia baru lihat naon. Ya tempring, ingat bahasa kerletik. Ini lagu tiga upiah anak, gitu. Oh iya, ingat, nggak boleh rasa peralaman. Ya haram atau orang teh eta ya lagu baheula. Ya. Ati rombongan. Ya rolling stone. Berarti ini ini gaul. Ya. Leungit jimping rebana kasida. Mulai karya si kukulan almanar lebih lomba pun jadi aya naon festival kasidah rebana. Cak jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng alat nanti gini deh sedang ngeluti ekor kontak nang ngeluti cak jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng cak jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng Thank you. jasa hidup itu bisa dibayar ku anak mana jasa hidup itu bisa dibayar ku salaki Iji pak maaf aww pemajikan indung alaman men jujur jenjang menuju kehamilan micenan detik foto gelar rutin sebulan sekali leres beja dalam kerhead kermen cina sok anu nyari awak nyari suku nyari cangkeng bener teh tadi orang lalaki ngerasa gede, yang terima beres tanpa sudah ya makanya itu main variasi gimana? ini ya Allah ya Rabbana maaf maaf bu hei pak sinya agak pemajikan ini Orang mah pengalaman men yang terima bersih. sih ibu, main bahasa Sunda kenal di dia. Lihat bahasa agama, nah itu head itu bahasa agama nasional mens lamun sunda naon karseban bahasa premanan non premana ayah bahasa premana sebrewok udah beti brewok udah getih buat tak jadi merana ya. cicing sekdes ya terus mengerti wajib Ya Allah ya Rabbana. So ibu ngarasakeun men nyari awak lalaki mah teu Cuk ibu-ibu Allah tak adil, nu men awewe justru adil. Ketika ibu menghead ayah ibadah mafdhah dilidurkeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor adat tibra we Ketika maghrib bablas. Sing salah kina dosa siap tuh salat salat. Ibu ngorejal sorry kan, <laughs> Men. Gue <laughs> ada kejadian puasa salagi nama kokolo yongan ya tengah koe lapar asup ke kamar hayang sare eka sampak di kamar juga ada kuno cuk salakina aduh aduh ngeunah di sia teu ngeunah di ai eta eh, ke puasa dosa dosa kanyahoan sia sorry meh percaya akan dewe dewe Bojong bukti kudu aja. Tak lamun ibu bapak abu eh, gasa lagi. tara sholat tara puasa Ramadan buru-buru pamelikeun sotek. <laughs> Atau laki di mana masang, tak eta masalahna. Mentak men awewe sabab tenang penanggulangan gampang aya sotek. Udah laki men, ribu, gue sotek nih. Aku ya, lagi laki men, buntel ku <laughs> ibu-ibu mangmen ayah soptek kita beli soptek ke dapur lap kompor sejalan susah amat Neng nuka dua hamil tah jasa indung tuh bisa dibayar ku anak jasa awewe tuh bisa dibayar ku salaki hamil ulah waka tujuh delapan selapan bulan ke nyiram naga ribu jujur kalasa ku ribu lu bagus samar kahayang bener tuh ketika salah kelihatan arah sudah harap yang apa kamu nyaka budak para rau kamu sarung tata akan bisa beli gepuk mung sate sate ayam mung Facebook meh mung nang atuh mun sangu mau wungkul we Kang atuh heutai ka hayu keun sangu lawan kitu naon hayo Kang dicocol kang kana naon kana naon sok netarang ustaz kita menyiram kasurupan ya wah ya gendam pribadi ya tadi ibu-ibu kan ustad ya kira hanya nyocol kejo anak karang ustad sok sah sok ya salah wangi datang ke ustad juga nyungker pun bojo dan junior mau nyocol kejo anak karang saya ustad mangga saya sia ayo kan nyocol sia aneh-aneh karena yang menyiram ih Omong eta nunggu nyiram segala rupa ih ada tapi nyai dahar paksa ke pais paisa Salaki na nga ulan. O, oh, cek salaki na mitir dia kesembaran. Yung iya, mga budak. Daripada anak aing lain, mending aing berkorban. Berak ke masalah demi anak. Salaki kena ngalewas. Cek pamajikan sama anak kan. Ke rumah sakit. Salaki na disundatan nih. Kalau dibiakin demi anak. Awas, ulah minta-minta deh pamajikan oh, oh, oh ini salah kita demi anak menirela episulatan naik motor tiur ke rumah sakit memeh nepi ke rumah sakit anu rame di sisi jalan Eureun ta motor teh si salakina teh seorang aya dagang obat. Maka media teh orang jeung ya, Eta menang hikmah teh ya. Uya oh pas kerbiji hulu salah kina mikir cek salah kina daripada air bea di sunatan deui ning kuya beli ku air terus dipecit bawa burung ketika ka hulu majikan, pamajikan kan percis percis ya kuya eta kuya Iya punya saudara hargana mau ical kang iya media obat iya mah lah tulungan kulit mah jambang iya punya, puya iya kebutuhan itu tina belum karena hulu awak napa tak mah beli paman, nyari gitu mah jam ubar mah tina lah lima puluh ribu sok siap dibayar kunci langsung padahal anak ada sektor hulu puya buat kalimah Paman anak tuh jadinya disunatan uh sorry canggih ayo nama sama dia beres disolder ayo langsung disuntik baal naga tilu kali naga jus naga kekerasan nyeri mana mungkin nata tubuh kaku pamajukan anak ngabuak pamajukan anak kakak salin baik buru-buru tersangka tersangka geus ditutup mah bebe bulu begitu ditelak-telak ku pamajikanana aya panona aya panona pamajikan enggak kuat akang Terus saya geger lagi geger tuh Terus angka. Naon? Oh, baik antara nyasar pada ya, panana. bodoh koi. Terus saya lagi mikir nang Aku yang di jalan tukang chicken ngeleh hargas oh, cuma 2500 enggak bungkus tak gitu men Bagus gerak ya, sakalian ce naon men roda oh, aing hakan <laughs> bangkrut bangkrut Halal Muhammad. Dari begitu tak, masya Allah. Lalaki ngerasakan ke ngajuru nyari. Saya tamat jawa di luar. Nyotang jinggo baru diri dan lagi, awe be, lagi, awe be, lagi. Ibu mah di kamar jeung bidan. Benar tuh. Cek bidan hari ini salah kena, mohon bukan bantuan pamajikan geus lulus biarkan tanah tanaga sira ya, budak kesenang nongtol tak bijil tarak nyampe ke bumi sabarnya sabarnya jadi sabar tawang kata nonton sih sirah ayo wajar kan ya biarkan ya, ya, aja sabar ini pasrahkan ke Allah sok dibantuan pakai kami kan ada baru ayo ayo ya, bareng ngajuin ngajuin bareng bareng dua dua tiga ayo hmm, ayo hmm, ayo satu dua tiga hmm. Pantilah salah kina ngajuin Bilang rewas si orok bau nama. Iya, Ini salah kira modal. amet amet juga dia. Jujur, berat euy mau bisa ngalawan. Tak salaki ulah coba-coba ngahianat ke pamajikan. Awas, ya. tenang bu dibelaan. Satu mah gagah salaki kumpulkan harta salakina satunya yang mayar jasa pamajikan. Mual kabayar. Tapi ibu boga catatan di akhirat hayang ka surga hoyong. Hayang. Allah sareng Rasulullah nitipkeun kunci gerbang surga ibu-ibu dina panangan nu janten caroge. Hayang mah ka surga, tira petak ka salaki. Umamen tanah aset kutilu elder iji senangkan hati salaki ku ucapan ulah culah oh. ulah cewek ulah popo Nyai saya sekedap hasilnya ji mohon ah pada ayah naon lamun tengah diweket aha yang panjeduhkan cai kopi Mana di dalam gerbagi antosan sekedap cek salakina ah. hasilnya mengaji ngaji eh, terubah-ubah sifat Nyai panjangkan kopi, ngobor apa tidak jian, siap. Ente keur ngejo, tengah ngejo siapa lalu bisa nyatu, dasar kedua, kedua, kedul. Satu sagedeung satu sajam nyai kopi masa menit itu pang nyeduhkeun. Datang ke tengah jimah lain ngajing ngajingjing termos kelas. gelas. dan hareupeun salakina salah iya, geus sia teh. Ulah manja jeruk ya, teh. Kita liweung di dapur. Kopi pecah lain. Termos tadi lah lokal ah, bulan atau atakuda. <laughs> Kopi nama nanya terok banget sih. Astagfirullahaladzim. Rek maehan salah. Kayak apa gitu di dia. Sayangnya, Allah ya, mau ngaku. Abah laporan tadi Asep alhamdulillah ibu-ibu di nama balalagur kasalakina tara popolotot eh salakina terloba duit mah untuk boga gitu mah bah sarua aja di Cikarang kenapa dengan harga naik di aww marilu naik tung keripit Hei tulang bawang bibir nyungtung coba boga duit lagi ngajak perang. Aja begitu. Begitu. Jadi seutik. Karena dekom maka doakan para pemuda dan para umur yang rezeki kemana-mana jangan bangun madrasah yang alus yang kerapit yang tinggi supaya terus syiar agama Allah di kampung orang semakin semarak. Dalam sebabnya hasil cetakan di dia dilumpat ke ka masjid. Untuk ujung-ujung jadi khotib jadi imam lamun teu dididik lah. Kan? Entah kurang khawatir mana. yang neangan pengganti imam khotib susah. Dalam sababnya percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren selain kurang peminat peminatnya gitu. Meski Geus sudah barulah kasut ke pasantren. Tak masih yang untung ibu bapak boga anak masih yang naik masantren itulah mutiara yang termahal yang tersimpan bakal ngangkat derajat intum bapak nabi dunia akhirat. lalu di para santri ulah kepengaruhan tetap semangat orang jadi santri dan nah, sebabnya dina waktu orang bakal dibutuhkan di Indonesia. Jujur. ayah orang cicing pasantren dihina, diledek, dipandang sebelah mata, maaf, namun orang istiqomah di ayeuna cicing suatu saat kita yang dibutuhkan. Mending jadi santri, geus santri jadi kiai, moneter ya minta gitu. corona corona dahar dahar waktu ayah wae mending jadi kiai ya beas kudu tiru bulan dua jam jadi beas atuh saya tanyakan ke para petani ngacul melak pare lebih kapal jadi pare nah sabar bulan tiru bulan kudu macul segala rupa mending jadi kiai ayam beas dua jam jadi beas Kurik? Ya ceramah dua jam dan mobil na kardus ayo eh, apa ya bias kita dia biasa nah ayo eh, dulu tuh biasa nanya biasa Eh <laughs> jangan sudah jangan sudah oh ber mending jadi kiai dua jam cau asak bahkan petani merak cau nanti ke satu setahun asak mending hahaha belajar dari cerita nama mobil jauh cau asap pernah bawa cau atap can pernah asap wae kali ya heh dengan masak masak Ya Allah, ya Rabbana. Takwakan sing rasio santrinya. Atau bakal terus ke di masjid. Sangke urang iya para santri jujur air rahma air loba gantina sama air loba gantina sekdes air loba gantina Pak Jokowi can air geus tobat ngabring hang jadi presiden bener komo artis ribuan teh artis mah ditampung ke TV penerus-penerus aja nah, tapi calon imam calon khotib